Untuk mempersingkat waktu, pada kesempatan hari ini, insya Allah Ta'ala, Acara kita yang pertama adalah kata sambutan yang akan disampaikan oleh pimpinan Ma'had al Taif Al-Mansurah Al-Ustaz Abu Uqashah Nazil Fauzi Hafizahullah Ta'ala Setelah itu kata sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Muryadi SHMPD selaku Kepala Dewan Pembina Pendidikan Kabupaten Deli Serdang. Kemudian yang ketiga, tausiah yang kita nanti-nantikan dari Al-Ustaz Abul Munzir Zul Akmal LC Hafizahullah Ta'ala pengasuh pesantren Ta'zim As-Sunnah Pekanbaru Riau. Para jemaah rahimani wa rahimakumullah, untuk mempersingkat waktu, maka kita akan masuk kepada acara yang pertama, yaitu kata sambutan yang akan disampaikan oleh pimpinan Ma'had At-Taifah Al-Mansurah kepada Al-Ustaz Falyatafaddal Mashkurah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi wa sahbihi wa mawala yang kita muliakan, kita hormati Buya Ustaz Abu Muzir Zulakmal LC yang bagi kita adalah dari awal berdirinya pondok ini beliau yang cukup untuk memperhatikan, membimbing, dan mengarahkan, mengasuh kita dalam rangka mengurusi dakwah dan melaksanakan aktivitas dakwah dan kita bersyukur terima kasih kepada beliau bersyukur kepada Allah Taala Allah mudahkan kembali untuk ziarah so, khusus kita minta untuk datang ke tempat kita ini sempat beberapa waktu terhenti ya ya mulai covid kemudian setelah itu kita tersibukkan kembali Eh, mengurus dan mengelola daurah masyaih. Alhamdulillah, satu hal yang juga kita cita-citakan eh, kepada orang tua kita Pak Elmis kemari Pak. <laughs> Pada orang tua kita Pak Elmis kemari silakan dulu Pak. Silakan Pak. Sini Pak. <laughs> ya, Pak Pak Haji sini Pak, sini Pak. Biar ketemu sama Buya dan ketemu juga sama orang Deli Serdang kan. <laughs> nah, ini orang tua kita juga Pak Haji Elmis yang dari awal membidangi dan perhatikan kita. Alhamdulillah eh, kita memulai kembali ya melaksanakan ceramah ataupun daurah ya. Silakan Pak Ya. Yang diisi oleh Buya nantinya selama dua hari. <clears throat> dan insya Allah ini adalah menjadi rutinitas kita insya Allah. Kemudian yang kita hormati dan kita muliakan Bapak Dr. Andus Mulyadi SH yang beliau ini adalah Ketua Dewan Pembina Pendidikan Kabupaten Deli Serdang. Jadi beliau <clears throat> sejak kita berurusan dengan urusan-urusan legalitas, formal pendidikan kita, beliau cukup banyak peranan, yakni mengarahkan dan membimbing kita, termasuk salah satu bimbingan beliau yang kita laksanakan untuk membuka pendidikan-pendidikan cabang dari pendidikan kita untuk tidak repot untuk mendapat legitimitas formal. Beliau bilang sudah untuk ijazahnya satukan aja ke Marista Jadi kita sudah buka di Saibale, buka di Jung, apa di Sidikalang, insya Allah akan melanjut nanti ke Tanjung Balai dan semua titik. Jadi beliau termasuk yang merekomendasikan ya, untuk disatukan dan mempermudahkan administrasi. Alhamdulillah beliau hadir untuk memberikan kata sambutan. Kemudian yang kami hormati orang tua kita Pak Haji Elmis. Pak Haji Elmis ini dulu orang di Kabupaten Deli Serdang. Sebelum Kabupaten Deli Serdang ini dimekarkan dengan Sergei, beliau adalah di pemerintahan. Kemudian setelah itu beliau di pemerintahan Kabupaten Serge dan beliau aktif bersama kita terus di perbaungan dan beliau sekarang sudah pensiun dan pemerintah tapi masih menginginkan beliau masyarakat beliau di sekjen ya sekretaris Majelis Ulama Serge dan beliau hari ini alhamdulillah kita mendirikan masjid ini Sergei kemarin beliau yang turun urus mengurusnya ini hadir tua kita. Para ikhwah sekalian yang kami muliakan, ya ini hari hadir di hari pembukaan kita. Kita berharap terus nanti ikhwah akan sampai sampai besok. Ini hal yang penting. Kita mengadakan seperti ini secara umum, ceramah-ceramah ilmiah, daurah, memberikan tausiah. Yang pertama adalah untuk senantiasa kita menjadi orang yang terbimbing dalam menjalani aktivitas dakwah ini. Namanya dakwah, ya, kita merasakan berbagai macam hal yang bisa membuat kita ya tidak istiqomah. Membuat kita goyang, membuat kita ya terjangkiti berbagai macam fitnah. Maka salah satunya bentuk ketawaduan kita semua dan bentuk kita butuh kita membuat acara-acara seperti ini ya untuk memperbaiki diri-diri kita dan kita meminta kepada Allah taala Allah mudahkan terus urusan-urusan kita. Kemudian ya kita berharap ya acara-acara seperti ini menjadi suatu upaya-upaya kita membangun ukhuwah Islamia, membangun satu sama lain saling mengenal. Kemudian ya upaya-upaya kita untuk mengingatkan satu sama lain di antara kita Perlunya kita siraman-siraman ilmu di atas prinsip yang benar. Kemudian upaya dan acara kita ini juga sebagai bentuk realisasi ya mengambil peran ya apa yang diarahkan pemerintah, lembaga-lembaga pendidikan, lembaga-lembaga pesantren harus punya peranan besar untuk turut andil menciptakan masyarakat yang terbimbing, yang terarah, yang hari ini kita lihat cukup luar biasa fenomena tantangan yang kita hadapi ya begitu masisnya upaya-upaya untuk menciptakan suasana yang tidak baik akhlak ya ketekunan beribadah moral dan sebagainya dan kita kalau tidak mengadakan seperti seperti ini inilah upaya untuk menasihatkan ke semua lini masyarakat ya peranan agama itu penting ya peranan pemahaman agama yang benar itu penting peranan memahami agama rujuk kepada Al-Quran dan Sunnah ala fahmi salafuna soleh itu juga sangat-sangat penting. Maka kalau kita tidak buat acara-acara seperti ini, ya kita khawatir ya semakin jauh kita dari arahan-arahan agama. Kemudian para ikhwah, para bapak-bapak sekalian dan saudara-saudara sekalian, ya memang terasa sama kita adalah butuh waktu pengorbanan, kita ada daurah masyaih, kita ada Uh, eh, insya Allah ini kembali kita rutin daurah bersama asatiza. Kemudian ada lagi kajian-kajian yang rutin di tempat antum. Ini kan semuanya pengorbanan. Pengorbanan waktu, pengorbanan tenaga. Dan tidak lupa ada juga pengorbanan biaya. Pengorbanan biaya. Yakin antum datang kemari biaya transport dan sebagainya. Tapi yakinlah dalam satu kalimat yang mulia intan sallallahu yang suruh. Semuanya ini adalah bentuk upaya siar agama memperbaiki diri-diri kita adalah semuanya dimudahkan. Ya, seperti acara kita ini, jazakumullah khairan kepada semua lapisan. Saya tidak menduga untuk bisa termudahkan, ya, untuk acara kita ini bisa terlaksana dua hari di sini. Kemudian nanti lanjut kita akan safari ke Kalang, Pak. Jadi ini ada lanjut nanti acara ke Kalang. Setelah itu nanti lanjut ke saya Saibale. Setelah itu lanjut nanti ke Tanjung Balai. Ya itu semua walhamdulillah dimudahkan. Sebenarnya kita ingin bercita-cita semua titik. Tapi dalam hitung waktu seminggu juga sabarnya. Wah ini ya itu waktu seminggu juga. Dan para ikhwah sekalian ya ini kita lakukan bukan uh, artinya mau soopos, eporia, tidak. Ini adalah bentuk upaya ketawa Tuhan. kita berbagi atas fenomena dakwah, suasana dakwah, dan kita ingin mengenalkan lebih dekat ya para ahlul ilmi, para duat ke kantong-kantong dakwah kita. Jadi kita besok bawa Buya jam 4 pagi ya. Buya kita bawa berangkat mungkin biasanya mungkin jam 4 pagi mungkin masih dengan pelayanan istri, hidangan anak, besok akan sabar menempuh dingin 16 derajat. Ya kan? <laughs> Besok ya hari Senin berangkat ke apa kalang yang dikunjungi ikhwan di sana ya 70 tujuh puluh orang dibagi berapa? Dibagi 10. Nah, <laughs> orang kan gitu kan. Nah, insya Allah. Dan kita besok akan safar lagi. Beliau saya bawa lintas Danau Toba. Ya kan? Nah, lintas Danau Toba menuju saya balik. Dan nanti ke Tanjung Balai. Dari Tanjung Balai balik lagi kemari. Baru pulang. Ya, insya Allah. Jadi para ikhwan sekalian. Ini mudah-mudahan jadi motivasi bagi antum. Artinya para asatidz kita mau menziarahi, mengunjungi, meninggalkan keluarga, meninggalkan urusan-urusan besar. Beliau pimpinan mahat, ya. Pondok yang beliau asuh ada di Rimau Panjang, ada di Duri, ada di Perawang, ya. Tentu yang namanya pondok ya tidak sedikit dari masalah. Biasanya kalau ustadznya udah pergi, kadangkala santrinya pun ada juga pergi. Dihitungnya gitu kan. Pergi dia kan tahu dia. Ya <laughs> saya gitu pondok kan. kan? Nah, jadi banyak juga resikonya. Tapi adalah untuk kemaslahatan umat. Saya berharap kepada antum ya hargai dan syukuri ya maunya orang-orang berilmu ya mendatangi kita. Kalau datang ilmu ke tempat kita, kegelapan pun akan pergi dari kita. Datang sunnah kepada kita, tentu akan pergi juga bid'ah dari kita. Maka dari itu terus bersahaja para ikhwah sekalian dalam menuntut ilmu. Insya Allah para ikhwah terus berdatangan. Ada yang nanti sore, nanti malam, besok. Kita upayakan terus maksimal. Mungkin demikian ya apa-apa yang saya sampaikan. Saya berharap para ikhwah, anak-anak sekalian, umahat ya serius dalam mengikuti materi-materi ini. Dan kita mohonkan juga dalam kata pembukaan ini, Bapak dari Ketua Dewan Pendidikan memberikan sambutan kira-kiranya kiranya menjadi pencerahan bagi kita pertama. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan kita ucapkan kepada pimpinan Ma'ahat Al-Taifah Al-Mansurah yang telah menyampaikan kata sambutan kepada kita semua untuk acara ini. Kemudian kita masuk acara yang kedua adalah kata sambutan dari Bapak Muriadi SHMPD kepada beliau kita persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin walali ala alihi washabihi ajmain Yang saya hormati Bapak Pimpinan Mahat Pak Harman Ustaz Fauji yang saya muliakan Al Ustaz Abdul Muzir LC dari Pekanbaru ya Ustaz yang saya hormati rekan-rekan dari Lembaga Bantuan Hukum Dewan Pendidikan Kabupaten dari Serdang, Pak Sekretaris MUI, Ketua PKBM Toifa Mansuro dan para ikhwan ngajar di pesantren Al-Toibah Al-Mansuro. Anak-anak didik kami yang sangat luar biasa pada hari ini berkumpul di Masjid Al-Toibah Al-Mansuro. Alhamdulillah, terima kasih yang sebesar-besarnya kita ucapkan kepada semua anak-anak yang pada hari ini duduk bersama kita dalam rangka mengikuti majelis taklim daurah ataupun safari dakwah. Mudah-mudahan kegiatan ini membawa berkah tersendiri bagi kita yang berkumpul di rumah Allah ini. Orang tua kami, anak-anak kami yang kami bahagiakan, perlu kami sampaikan bahwasanya Mahat Toifa Al-Mansuro ini tidak hanya sekedar pesantren, tetapi di sini ada lembaga pendidikannya, yang namanya Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat atau PKBM yang sudah dilegas, dilegalitaskan di Dinas Pendidikan Kabupaten Deli Serdang. Artinya mahat kita ini, pesantren kita ini selain berbadan hukum juga para peserta didik yang belajar di sini setelah nanti tamat mendapat legitimasi ijazah yang sama dengan pendidikan formal yang lain baik dari tingkat SD-nya, SMP-nya, dan SMA-nya. Alhamdulillah, seiring dengan waktu, saya juga berkunjung kira-kira lima tahun yang lalu. Perkembangan yang sangat pesat di mahat kita ini. Saya dulu pertama hadir, saya teringat diterima oleh Pak Pauji dan Pak Yudi di sebelah kanan itu. Pesantren kita ini begitu kecil ya, kecil sekali Bahkan gedung ini tidak ada dulu, ya. masih di sana saja. Tapi seiring waktu, alhamdulillah atas izin Allah dan rezeki yang luar biasa, mahat kita ini semakin lama semakin berjalan dan berkembang. Seiring waktu saya sering kunjungan di sini, setiap waktu pasti ada perubahan. Kalau dulu saya hadir, masjidnya kecil, sekarang sudah besar. Saya hadir, saya lihat ini ada bangunan di sebelah kiri, sekarang sudah ada bangunan di sebelah kiri. Kembali lagi saya hadir pada hari ini, sudah ada masjid untuk putri juga yang sudah hadir. Alhamdulillah rezeki itu dari mana saja akan hadir. Dengan izin Allah, kita semua yang berkumpul di sini adalah memberi rezeki bagi kita semua. Uh, ah, para hewan, anak-anak didik kami semua perlu kami sampaikan. Pendidikan atau PKBM yang berjalan di sekolah kita ini, di pesantren kita ini, selain berbasis agama juga berbasis umum. Ya. Itu ditandai dengan kita belajar pendidikan sosial dan ilmu pengetahuan alam yang dididik oleh ikhwan-ikhwan kita yang ada di sini. Di samping kita belajar agama, jadi ya cukup lengkap anak-anak kami. Makanya saya berharap kepada anak-anak kami yang hadir pada hari ini, Sampaikan kepada jiran tetangga, handai tolan, kepada semua orang yang ada di kampungnya nanti setelah kembali ke rumah masing-masing. Mungkin di malam 27 ya Ustaz, balik ke ke rumah masing-masing santri kita. Ya, Bapak pun kalau ada kegiatan malam 27 2 tahun ini saya sudah berada di sini. Besoknya saya lihat uh, para santri-santri sudah berpulangan ke rumah masing-masing. Tapi besar harapan saya Sampaikan kepada jiran, tetangga, handetolan, karib perabat di sana. bahwasanya ada pesantren Al-Taifah Mansuro Menerima peserta didik untuk bersama dengan kita di sini. Yang semuanya ilmu, majelis ilmu yang kita hadapi di sini semuanya ilmu kita pelajari bersama. Ya anak-anak diri kami, di mana kita berada, di mana kita berpijak, di situ langit kita junjung. Artinya apa? Yang membesarkan kita itu kita sendiri. Yang membuat kita besar itu kita sendiri. Maka jadikanlah di mana kamu berada, besarkanlah di mana kamu itu ada. Ya para santri, anak-anak jadi bapak, kamu dididik di Alman Suro ini ada yang 9 tahun, ada yang 6 tahun, ada yang 3 tahun. Maka kenanglah pesantren ini, besarkanlah ini. Karena semuanya ini adalah semuanya atas izin Allah. Jadi anak-anak bapak yang menuntut ilmu di pesantren ini yang sangat luar biasa. Saya jujur Pak, saya senang kalau berada di pesantren ini. Saya bahagia, tenang hati saya. Karena jujur saja, saya selalu berhubungan dengan orang-orang birokrasi, orang-orang lapangan. Ketika saya berada di sini, saya berhubungan dengan orang-orang yang ahli ibadah, anak-anak yang rajin sholat, anak-anak yang hidupnya semuanya berada dalam koridor ibadah. Saya bahagia berada di tengah anak-anak ini. Maka besar harapan saya, anak-anak yang ada di sini, tuntutlah ilmu kamu. Setinggi-tingginya, pelajarilah ilmu kamu. Ambillah ilmu kamu dari para guru-guru kamu di sini. Menjadi suri teladan, menjadi perpanjangan hidup kamu, menjadi menjaga kehadiran kamu di tengah-tengah masyarakat nanti. Ya anak-anak bapak, jangan berputus, sekolahnya tetap lanjut, besarkan agamamu, jadikan agama ini menjadi kehidupan kamu di suatu hari kelak, sampai kamu tua. Itu harapan saya. Alhamdulillah, juga saya ucapkan terima kasih kepada pimpinan pondok pesantren, Pak Ustadz Pauji, yang selalu mengundang kami setiap ada kegiatan di sini. Ini salah satu penghargaan yang luar biasa bagi kami karena kami menganggap pesantren Al-Mansurah ini adalah bagian dari kami. Alhamdulillah, ya, perpanjangan tangan dari pemerintah Kabupaten dari sedang terus Dinas Pendidikan selalu ada untuk pesantren Toifa Al-Mansurah. Ya anak-anak bapak jangan merasa khawatir belajar di pondok pesantren kita ini. Karena pondok pesantren kita ini dalam koridor sehat, pendidikan yang sehat, sekolah yang maju, sekolah yang sudah memiliki akreditasi, sekolah yang sudah memiliki legalitas. Makanya sampaikan kepada jiran tetangga, tolan kali perabot nanti pulang kampung, bahasanya di Pakem itu ada pesantren. Bawa teman kita untuk belajar bersama-sama di situ. Kemudian saya juga terima kasih kepada para ikhwan, para keluarga besar pesantren Taifah al mansuro Mudah-mudahan kita ke depan semakin maju dan berkembang pesat pesantren kita yang ada di sini. Ini harapan kami dari pemerintah Kabupaten Deli Serdang. Sekali lagi kami atas nama Dewan Pendidikan Kabupaten Deli Serdang mengucapkan terima kasih kepada pimpinan pondok pesantren beserta seluruh pengurus ikhwan yang ada di pesantren ini. Begitu juga ucapan salam kepada Al yang nantinya memberikan dakwah agama bisa menjadi pembelajaran baru bagi kita. Menimba majelis ilmu terusus kepada diri saya pribadi. Mungkin itu yang perlu saya sampaikan. Akhir kata, wabillahi topik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita ucapkan terima kasih jazakumullah khair kepada Bapak Muryadi SHMPD yang telah menyampaikan kata sambutan kepada kita seluruhnya. Maka dengan kata-kata sambutan ini sebagai bentuk pembukaan acara dari acara kita hari ini. Para jemaah rahimani wa rahimakumullah, kita masuk acara kita yang ketiga pada hari ini. Sesi yang merupakan inti dari acara ini yaitu tausiah ataupun nasihat dan kajian Islam ilmiah yang akan disampaikan oleh Al-Ustaz Buya Abdul Munzilul Akmal Lilsi Hafizahullah Ta'ala kepada beliau fal yatafaddal mashkura.